Kata asy menyebutkan asy Munir As-Sa'di dari firman Allah Subhanahu wa taala Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak muda tersebut maka kedua orang tuanya adalah orang tua yang mukmin. Maka kami khawatir ia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran. yakni kata Syekh bahwa Khadir alaihi salam mengatakan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku menunjukkan kepadaku bahwa anak muda ini kalau nanti dia berusia balik maka ia akan mendorong kedua orang tuanya, mengantarkan kedua orang tuanya dan memaksa mereka untuk melakukan kekufuran memaksa mereka kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Faqataltuhu, maka aku pun membunuhnya. ambil kata Syekh, perhatikan. Faqataltuhu salamatan lidinil abawain. Aku membunuhnya demi keselamatan agama kedua orang tuanya. Maka di sini bersama kita ada dua keburukan, ada dua kejelekan. Membunuh anak muda tersebut atau terjadinya kerusakan agama. Dibunuhnya anak muda atau rusaknya agama dan harus menjalani salah satu dari keduanya. Maka beliau mengatakan fakatal ghulam, aku pun membunuh anak tersebut hatta yaslama dinul abawain agar selamat agama kedua orang tuanya. Maka keselamatan agama itu lebih diutamakan lebih didahulukan daripada menjaga keselamatan jiwa. Menjaga keselamatan agama lebih diutamakan dan didahulukan dibandingkan menjaga keselamatan jiwa. Atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-jihad. Allah katakan, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. yakni sampai tidak terjadi lagi kesyirikan. Ay fitnah tu syirik, fitnah kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah dan agama ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah ketika beliau rahimahullahu taala mengatakan aku rela mati dan dibunuh dan aku tidak menyesatkan umat ini dan akidah umat ini tidak rusak beliau tidak mau patuh dan tidak mau tunduk untuk menyatakan akidatul jahmiyah rela mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan. <coughs> Penderitaan beliau jalani demi tetap menjaga akidah umat. Maka keselamatan agama itu didahulukan dibandingkan menjaga keselamatan jiwa. Kemudian fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhma. Maka kami berkeinginan, kami berkehendak Tuhan keduanya menggantikan untuk kedua orang tua tersebut anak yang lebih baik dan lebih suci serta lebih sayang seorang anak yang saleh, yang baik, yang menyambung tali silaturahminya, silaturahimnya, bukan anak yang durhaka. Berapa banyak seorang ayah, berapa banyak seorang ibu di hari-hari ini yang mereka menyaksikan kedurhakaan anak-anak mereka mereka menyaksikan anak-anaknya begitu kurang ajar, anak-anaknya suka menentang kedua orang tuanya. Sampai-sampai ayah dan ibu bercita-cita, berkeinginan, berandai-andai duhai kiranya anak ini dibunuh saja sejak kecil. Duhai ia mati saja sejak kecil. Sebagaimana anak muda tersebut dibunuh di masa kecilnya. Ia mati di masa kecilnya. Orang tua berkeinginan demikian, berangan-angan, berandai-andai kiranya anaknya mati saja di masa kecil karena apa yang mereka lihat, yang mereka saksikan dari percekcokan, kedurhakaan, benar-benar anak menjadi azab bagi kedua orang tuanya. Wa ammal jidaru ayat yang berikutnya Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding rumah tersebut, tembok tersebut milik dua anak yatim di kota. Dua anak yatim yang pada dasarnya anak yatim ini adalah orang yang lebih pantas untuk disayangi, dikasihi, di kota tersebut. Dan di bawah bangunan tersebut ada harta bendanya. Sebagian salaf menyatakan bahwa harta benda yang dimaksud yang ada di dalamnya di bawahnya adalah papan atau lempengan emas. Lempengan emas yang tertulis padanya sebagian kata-kata mutiara dan nasihat. Wa kana abuhuma saliha dan ayah keduanya adalah ayah yang saleh. Orang tua dari anak yatim tersebut adalah orang tua yang saleh. Masya Allah. Kesalehan orang tuanya menjadi sebab dijaganya hartanya, menjadi sebab dijaga anak keturunannya. La ilaha illallah. Sungguh sangat pantas bagi kita wahai para ayah, wahai para orang tua untuk memperbaiki kondisi-kondisi kita, menjadikan diri kita para orang tua yang saleh, apabila kita pun berkeinginan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita di kemudian hari maka kita berupaya untuk memperbaiki kondisi dan keadaan kita Allah akan menjaga anak keturunan kita karena sebab kesolehan orang tua Wa kana abuhuma saliha, ayah kedua anak yatim tersebut seorang yang saleh. Kata Syekh menyebutkan bal ja'a fi ba'dil athar anna hadzal ab al jaddus sabi'. Bahkan datang dalam sebagian athar bahwa ayah tersebut yang dimaksud adalah kakek ketujuh. Sudah jauh. Bukan ayahnya langsung tapi kakek-kakeknya pada urutan ketujuh Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak keturunan disebabkan kesalehan mereka. Allah menjaga anak cucunya disebabkan kesalehan para orang tua, para pendahulu. Atas dasar itulah barakallahu fikum Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala berkata kepada anaknya benar-benar aku akan menambah salatku semakin bersemangat dalam ibadah salat memperbanyak salatnya berharap engkau dijaga Masya Allah karena yakin dengan ayat tadi Allah akan menjaga anak-anak kita, Allah akan menjaga keturunan kita karena sebab kesolehan kita. Maka demikian yang diharapkan oleh Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك Lanjutan ayatnya, dan Tuhanmu berkeinginan, berkehendak. Dua anak tersebut sampai usia dewasa dan mereka bisa mengeluarkan simpanan harta bendanya. Rahmatan min Rabbik. Sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu. Tembok rumahnya roboh atau miring. Aku kata Khadir alaihi salam mengembalikan bangunan tersebut kepada keadaan semula dengan gratis rahmatan min rabbik sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang dari Tuhanmu Allah lanjutkan ayatnya wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra pada ayat ke-82 dan aku tidak melakukannya karena kemauanku kata Khadir alaihi salam Itulah keterangan yang engkau tidak mampu untuk bersabar atasnya, wahai Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh, ini selesai dari khutbah yang pertama, aku luma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan penjelasan beliau pada khutbah yang kedua setelah menyebutkan mukaddimah. Kita akan menyebutkan tiga fawaid yang berkaitan dengan Khadir alaihi salam. Tiga pelajaran penting, pelajaran berharga. Yang pertama adalah bahwa Al-Khadir berdasarkan pendapat yang benar yaitu qaulul jumhur, pendapat jumhur ulama bahwasanya beliau adalah seorang nabi dari kalangan para ambia, bukan wali dari kalangan para wali tapi beliau adalah seorang nabi Khadir alaihi salam adalah seorang nabi dan ini pendapat kebanyakan para ulama Dalil yang menunjukkan atas hal tersebut bahwa beliau adalah seorang nabi diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Kahfi ini pada ayat yang ke-65, "Atainahu rahmatan min indina." Kami memberi kepadanya rahmat dari sisi kami. Wahadih rahmatu kata Syekh rahmatun nubuwah. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat an-nubuwah, rahmat kenabian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata tentang sebagian nabi dan rasulnya, "Atani rahmatan min indihi." Allah Subhanahu wa taala memberiku rahmat dari sisinya. Dalam surah Hud ayat ke-28, ayat tentang Nabi Nuh alaihi salam. Penyebutan apa mirip dengan ayat tadi? Atani rahmatan min indihi. Dalil yang kedua yang menunjukkan beliau seorang nabi adalah firman Allah di akhir ayat pada kisah ini yang barusan kita sebutkan tadi ucapan beliau wa ma fa'altuhu an amri dan tidaklah aku melakukannya atas kemauanku atas keinginanku tetapi itu berdasarkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Khadir alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi bukan semata-mata seorang wali. Dan seorang nabi sebagaimana dimaklumi dan menjadi ketetapan kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan seorang wali. Kemudian di atasnya adalah Rasul, di atas Nabi. Kemudian faedah yang kedua, pelajaran penting yang kedua, bahwa Khadir alaihi salam telah meninggal. Beliau tidaklah hidup sebagaimana disangka sebagian manusia. sebagian kelompok meyakini bahwasanya beliau alaihi salam masih hidup dan bahwa beliau terkadang nampak dan muncul di sebagian tempat. Mereka terkadang, ini tambahan dari anak, terkadang mereka meyakini bahwa Khadir alaihi salam berada di padang Sahara, di sungai-sungai. Ketika ada yang memanggil beliau, meminta pertolongan, maka Khadir akan datang membantunya. Ini semua batil. Maka kata Syekh, wala tas'al antilkan khurafat. Jangan lagi engkau tanya tentang berbagai macam khurafat-khurafat. Jangan lagi engkau tanya tentang bermak, berbagai macam dongeng-dongeng dan kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok tersebut. Dibangun di atas akidah bahwa Khadir alaihi salam masih hidup. Bahkan Al-Khadir beliau telah mati sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, Khadir sudah meninggal. Karena kalau seandainya beliau masih hidup, maka menjadi kelaziman keharusan beliau mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harus mengikuti beliau berada di bawah perintah beliau. Bahkan seandainya seluruh nabi, seluruh nabi masih hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya menjadi keharusan bagi mereka semuanya untuk mendatangi Nabi dan menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam tunduk kepada perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau seandainya Musa masih hidup maka tidak ada celah bagi dia, tidak ada peluang bagi dia, kecuali harus mengikuti aku. Tidak dibolehkan bagi dia, kecuali mengikuti aku. Maka demikianlah pula barakallahu fikum. Demikian pula di saat Nabiullah Isa alaihi salam turun di akhir zaman, maka beliau turun dengan mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam berhukum dengan syariat beliau. Beliau salat bermakmum di belakang al-Imam Al-Mahdi. Maka Al-Khadir qad mata. Beliau telah meninggal dan telah datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda satu bulan sebelum beliau meninggal la ya'ti على nasi mi'atu 'amin wa الأرض ardi nafsun manfusa mimman huwa hayyun Bahwa tidaklah datang kepada manusia masa seratus tahun Naam ada orang yang dilahirkan dalam masa itu kecuali di hari ini dia telah meninggal. Tidak ada orang yang masih hidup. Kecuali dia telah telah meninggal. Ini ucapan diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu bulan sebelum beliau meninggal. Faedah yang ketiga, pelajaran penting yang ketiga dan ini yang paling pentingnya kata Syekh bahwa sebagian manusia, sebagian kelompok terkhusus kaum Syiah Rafidah dan As-Sufiyah Al-Ghula, Sufi ekstrim yang mereka meyakini bahwa boleh bagi sebagian mereka untuk keluar menyempal dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa di sana ada orang yang bebas untuk menyempal keluar menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa di sana ada hamba yang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui jalan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah kufur dan zandaqah ini kekufuran kezindikan barang siapa meyakini akidah ini bahwa ia bisa sampai kepada Allah ia bisa sampai kepada jannah Allah, kepada surga Allah tanpa melalui jalan Muhammad maka dia kafir keluar dari Islam. Dan barang siapa meyakini bahwa dia boleh keluar menyempal menyelisihi syariat Muhammad sallallahu wasallamuhu alaih maka dia kafir dan zindiq. Dan mereka ini kata Syekh Munir As-Sa'di Al-Adani Al-Yamani hafizahullah mereka berdalil dengan kisah Al-Khadir dengan Musa alaihi assalam mereka menyatakan bahwa Khadir ia bebas untuk menyempal keluar dari syariat Musa. Ia membunuh anak muda tersebut, merusak papan dari perahu tersebut, kemudian membangun tembok rumah dua anak yatim. Dalam kondisi Nabiullah Musa mengingkarinya, maka Khadir keluar menyempal dari syariat Nabiullah Musa. Maka demikian pula kata mereka, kita ini boleh bebas menyempal dan keluar menentang menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal jawabu wahfaz hadzal jawab ya muslim. Maka jawabannya adalah dan hafalkan jawaban ini wahai muslim. Agar perkaranya tidak rancu bagimu. Agar perkaranya tidak rancu bagimu. Hafalkan baik-baik ini. Agar syubhat tidak menimpa dan mengenaimu dan kau termakan oleh syubhat. Jawabannya adalah bahwa Al-Khadir seorang nabi dari para nabi. Beliau diberi wahyu. Ini jawaban pertama. Khadir adalah seorang nabi mendapat wahyu dari Allah. Jawaban kedua, bahwa Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel. Sementara Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Beliau bukan bagian dari Bani Israel. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus kepada seluruh manusia. Nabi kita diutus kepada seluruh manusia. Beliaulah yang telah mengatakan U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Di antaranya adalah di antara lima kekhususan dan keistimewaan tersebut yang hanya diberikan kepada Rasulullah tidak kepada yang lainnya wa kana an-nabiyyu yub'atsu fi qaumihi khassatan seorang nabi, nabi terdahulu, ia diutus hanya khusus kepada kaumnya wa bu'istu ilan nasi amatan sementara aku diutus kepada seluruh manusia. Sehingga barakallahu fikum keluarnya Khadir dari syariat Musa alaihi wassalam karena beliau bukan bagian dari Bani Israel. Nabiullah Musa diutus kepada Fir'aun dan kaumnya serta diutus kepada Bani Israel. Sehingga beliau melepaskan papan kapal, papan perahu, membunuh si anak muda, menegakkan tembok tersebut, itu semua berdasarkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Ikhwani kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang sangat berharga yang disebutkan oleh Syekh Munir As-Sa'di hafizahullahu taala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita telah selesai uh, pada bagian yang ketiga ini dari khutbah yang beliau sampaikan hafizahullah.